Bismillah. Innalhamdulillah. hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan hari ini hari Senin malam hari Selasa malam Rabu 2021. Berkaitan dengan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada sesi ke-45 dan kita masuk kepada permasalahan yang baru permasalahan masuknya puasa Ramadan bagi suatu negeri mengikuti pemerintah dari negerinya tersebut. Seperti kita di negeri NKRI tercinta, maka kita mengikuti pemerintah kita. Di saat ditetapkan kapan masuknya bulan Ramadan. Dan begitu pun keluarnya bulan Ramadan di hari ini. Maka Salah jika kita beriktimat kepada negeri lain, di mana kita beriktimat kepada negeri Saudi ataupun negeri Yaman, ataupun negeri-negeri Arab yang lain, yang mana terutama di sini mengikuti mereka menyelisihi dari pemerintah kita. Nah, di sini akan kita bahas pembahasan ini. Sebelum kita masuk ke kepada Ikhwan, nah, untuk mentasmi al-matn Allah itu. Bismillah. Kata al-mu'allif di kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Al-Faslu Sadis, pasal yang ke-6, masih dari bab yang ke-6. Bab yang ke-6 akan dukung hukum-hukum yang berhubungan dengan bagaimana puasa Ramadan. Maka di pasal yang ke-6 yang terakhir ini walaid ma'a jami'i ahlil bilad bahwa puasa seseorang dan berbukanya Id dan sholat Id dan makan bersama itu sesuai dengan berbuka dan berpuasanya apabila di mana dia tinggal. Ini yang diinginkan di dalam pasal yang ke-6. Maka makna dari dari permasalahan ini seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jamaknya. Wa fasal ba'du ahli ilm hadal bi faqala inna ma makna hadza anna as-sawma wal fitra ma'al jama'ah wa udhinas Makna dari hadis, dua hadis ini dari Hurairah dan Aisyah yang disebutkan di matan dan sudah disaksikan oleh saudara-saudara kita. Maknanya adalah di saat kita melaksanakan puasa Ramadan itu dengan puasanya di mana kita tinggal dan pemerintah yang berdaulat menetapkan. Jika besok Ramadan berarti besok Ramadan. Itu pun dalam permasalahan ini. Besok Idul Fitr. Terlihat di beberapa titik hilal syawal terlihat. Ditetapkan oleh pemerintah, Alhamdulillah kita negara Islam yang paling banyak di dunia. Amanah. Dan permasalahannya kita mengikuti pemerintah kita wa Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Maka di sini kita mengikuti mereka dalam perkara yang ma'ruf. Dan masuknya bulan Ramadan dan bulan Syawal perkara yang ma'ruf kepada hilal apa yang dikatakan oleh pemerintah Saudi. Selain itu jarak kita dengan mereka jauh. Berbeda makna, berbeda tempat melihat. hasil ini adalah sunnah Nabi. Bukan perkaranya kita mengikuti Saudi karena mereka negara Islam, kita pun negara Islam. Bukan karena mereka alatnya lebih canggih, Indonesia pun alat-alatnya lebih canggih. Dan bahkan kaum muslimin kita banyak. Atau mereka lebih adil. Kita pun kaum muslimin asalnya adil. Hasil dalam permasalahan seperti ini telah dapat irsyad dan huda dari Nabi mengikuti pemerintah kita. Adapun pendalilan yang disebutkan oleh penulis dua hadis di dalam matan. Dan di sana ada beberapa pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur yang merupakan pilihan kita. Maka telah terjadi istilah di kalangan para ulama menjadi dua ucapan yang masuk. Ucapan yang pertama, apa-apa yang berpendapat padanya jumhur ulama. Karena yang tidak ma'ajami ahli bilad. Bahwa penetapan masuknya bulan Ramadan dan penetapan masuknya bulan Bulan, maknanya kita berbuka dan puasa kita masuk id besok adalah hari id itu ma'ajami ahli bilad. Mengikuti seluruh pemerintah di negeri kita dan di sana ada pendapat yang kedua berkesendirian Imam Asy-Syafi'i wa man ra'al hilal wahdahu wajaba alaihi siyam. Fa in ra'a hilal syawal halalahu an yaqla haitsu la yarahu ahadun wa la yu'arridu nafsahu lituhmat bitarki fadilah wal utubah minas sultan. Berpendapat Imam Asy-Syafi'i Barang siapa yang melihat hilal, sawal ataupun hilal Ramadan sendirinya, maka dia bisa menghukumi diri sendiri. Besok melihat hilal, besok puasa karena melihat hilal di malam ini, ataupun besok berbuka. Saat terlihat hilal sawal. Kata Imam Asyafi Dan itu pun dengan takdir, wala yu'aridu nafsahu bitutnah. Mitar billah wal ukubah minas sultan. Dan pendapat ini tetap harus sir, harus rahasia, top secret. Jangan sampai dia berbuka depan manusia, membuat fitnah dan tuhmah. Menjadi tuduhan bahwa dirinya tidak berpuasa. Karena dia berpendapat sudah masuk id, dan pemerintah setempatnya mengatakan besok id. Akuan, belum terlihat id. Maka mereka mengatakan kami melihat Akhirnya mereka melaksanakan sholat id besok. Pemerintah mengatakan besok digenapkan karena tidak terlihat hilal. Sesuai ucapan Nabi, fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddah salatina yauman. Maka kata Imam Syafi'i, please dijaga. Bagi yang berpendapat melihat hilal, please dijaga. Apa? Jangan berbuka sengaja depan umum. Karena nanti orang-orang awam akan menuding dia tidak berpuasa. Tidak mengikuti pemerintah, membuat fitnah. Maka disembunyikan. Lihat ya, bagaimana madhab Imam ash shafii Dalam keadaan takut pula. Namun boleh dia berbuka dan berpuasa tanpa melihat kepada apa yang ada di sekelilingnya dari pemerintah. Maka ini ucapan yang kedua. Lalu mana ucapan yang ketiga melihat kepada hilal Suudiyah? Ucapan siapa? Nah, silakan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan melihat hilal sendiri. Jika terlihat hilal masuk Ramadan, dan pemerintah mengatakan dikumpulkan khobar bukan besok tapi besoknya kata Imam Syafi'i jika mau mengikuti tidak apa-apa dengan dalil umum di dalam Al-Qur'an dan hadis al yasumhu dan juga di hadis fa idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumul hilal fa'tiru melihat hilal buka melihat hilal puasa seperti itu mana madhab yang melihat hilal suudi Menunggu kabar dari Saudi tengah malam. Mana di sini dari ucapan syarat? Apakah ada? Tidak ada. Apakah dimasukkan kepada madhab yang kedua tadi Imam Syafi'i lah? Imam Syafi'i tidak memandang kepada negeri-negeri di sebelahnya, tetapi memandang kepada hilal dia sendiri. Tidak menunggu hilal dari Saudi di malam hari, kabarnya bagaimana? Tidak. Maka dari dua khilaf ini pun yang rajih adalah ucapan jumhur ulama. Dan lihat bagaimana madhabnya Imam ash shafii Meskipun dia mengatakan boleh dengan melihat tapi tetap jangan menampakkan di depan orang awam. Agar pertama tidak menyelisih orang awam dan yang kedua tidak menyelisih sultan. Bisa jadi kamu nanti di penjara atau di didera menyelisihi. Kamu makan di depan orang banyak, Oke, aku melihat silah. Ya, pemerintah kita belum berbuka, kamu sudah berbuka. Kata Imam Syafi'i, jika ingin tapi jangan membuat fitnah. Maka ini pun dengan takdir. Maka madhab mana yang diambil? Apakah madhab sembunyi-sembunyi tadi? Apalagi lebih parah madhab negara lain diikuti. Membuat fitnah lebih besar. Maka ini makna dari pembahasan yang akan kita bahas. Ada dua madhab. Adapun madhab kepada negara Saudi, dalam madhab apa. Maka mana yang rajih dan mendekati kepada dalil. Kita di sini tidak taklid. Kita melihat kepada dalil. Tidak melihat kepada ucapan manusia, tetapi melihat kepada dalil. Tidak mengetahui ucapan dari alam dan fulan, tetapi mengikuti dalil. Mana yang rajih? ucapan jumhur mendekati kepada al-haq. Dan kami sebutkan pendalilannya di dalam matan dua hadis. Pertama, hadis Abi Hurairah. Dan hadis, hadis Abi Hurairah di sini disebutkan di dalam matan berkata Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, "Asaumu yauma tasumuna." bahwa puasa itu, puasanya seseorang dalam suatu negeri itu, di hari di mana tasumuna kalian semuanya dalam suatu negeri berpuasa. Wal fitru yawma tuftiruna dan berbukanya ataupun hari idnya seseorang itu mengikuti manusia-manusia kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Wal adha yawma tudahuna dan kalian menyembelih itu dengan hari sembelihan yang ada di negeri kalian. Oh bagaimana terjadi istilah masuknya bulan Dzulhijjah? Maka di Saudi kita melihat di televisi hari ini itu sembelihan. Nah, kita di Indonesia kata MUI dan pemerintah tidak hari ini, tapi besok. Gimana ini? Ah, kita ikut Saudi sajalah. Maka di sini Masuk kepada hadis ini atau tidak? Tidak. Masuk kepada madhab Imam Syafi'i melihat hilal? Tidak. Mengikuti televisi, oh masuk hari ini, hari Id ya sudah hari ini melaksanakan khutbah dan sholat. Padahal manusia masih dalam keadaan melaksanakan puasa dan sebagainya. Alhasil, al-ibrah di sini adalah mengikuti dalil. Disebutkan wal adha yawma tudakum maka kalian menyembelih udhiyah di mana pemerintah negeri kalian melaksanakan udhiyah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Aisyah. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al fitru yauma tufirun wal adha yauma tudakuna. Bahwa hari id berbuka itu Syawal adalah hari di mana seluruh kaum muslimin di negeri kalian berbuka. Maknanya mengikuti pemerintah bersama berbuka. Semua negeri melaksanakan hari ini. Baik di Darmas Raya, baik di Solo, baik di Padang, baik di Pariaman, baik di Bandung, baik di Jogja, baik di Surabaya. Maka semua di NKRI melaksanakan puasa dan berbuka dan sembelihan bersama pemerintahnya. Ini yang diinginkan dalam hadis al-fitru Yawma Tukiruna wal adha Yawma Tudakuna hadis ini dalam fikum. Hadis yang pertama datang dari hadis Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al Baihaqi di Sunan Al Kubra dari jalan Utsman ibni Muhammad Al Ahnasi. Sa'id Al Makduri an Abi Hurairah. Maka hadis ini dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini, ada hadisun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang Hasan Jarib. Dan ini dimuklakan kepada Hasan Bidati. Adalah terbitlah ala hadis Hasan Bidati. Dan itulah kenyataannya karena Utsman ibnu Muhammad al aknati dia rawi yang sabit. Namun selain dari itu telah datang mutabah pengikut masih dari sahabat yang sama Abi Hurairah tapi jalannya lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abdul Razak, Abdul Rukutni, Al Bayhaqi dari jalan Muhammad ibn Munkadir an Abi Hurairah. Siapa yang main tuh? Maka Muhammad ibn Munkadir di sini semua sanadnya sikap Muhammad ibn Munkadir ma'ruf tabi'i yang sikap. Ingat ingat Muhammad ibn Munkadir di dalam soal jawab apa? Akar apa? Ingat bapak-bapak Muhammad Ibnu Munkadir ingat tidak? Soal jawab dulu dia berdoa. Allahumma kau hari. Wahai Allah, kuatkan Mr. itu. Ingat, itu Muhammad Ibnu Munkadir. Tabi'i. Dia sayang kepada istrinya. Dia berdoa, Allahumma kau hari. Namun, sayang sanatnya baik. Namun sahih diamalkan. Lam yasma Muhammad ibnu Munkadir dari Abi Hurairah ini ilahnya. Muhammad ibnu Munkadir tidak pernah mendengar dari Abi Hurairah. Seperti disebutkan Abu Zur'ah walam yalqa Abu Hurairah. Tidak pernah melihat Abu Hurairah. Dinukilkan oleh Imam Ibn Abi Hatim di kitabnya Al-Ma'ruf. Maka dari dua jalan ini saja, pertama hadis yang hasan, sanadnya tadi, dan yang kedua Muhammad Ibn Munkadir tidak mendengar dari Abi Hurairah, dari dua sini saja sudah asan dengan baik naik kepada derajat yang jayid, mendekati sahih. Ditambah dengan riwayat dari Aisyah. pun hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam di dalam musnadnya. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad Haddathani Abdullah bin apa ibnu Ibrahim Maula Sofiyah an Urwah an Aisyah Maka di sini semua rijalnya sifat kecuali Abdullah ibnu Atok yang mana dia adalah Maula Sofia ibnu Abdul Muttalib disebutkan oleh para ulama baik. Seperti berkata Ibnu Ma'in la Syekh dan berkata Abu Hatim Syekh. Maka di sini disebutkan oleh para ulama dalam keadaan baik. Maka dari hadis Aisyah yang baik dan hadis Abi Hurairah yang hasan didatih dan riwayat yang baik, maka baik dengan baik menjadi hasan dibaik, hasan dibaik dengan hasan bisa naik kepada sahih dibaik. Maka penulis di sini menghukumi sahihun dibaik. Selesai dari hujan hadis. Kemudian kita masuk kepada makna. Asamu yauma kasumun wal fitru yauma tuftirun. Di hadis Abi Hurairah, maknanya Puasalah kalian di mana kalian bersama kaum muslimin di negeri kalian berpuasa. Dan berbukalah hari Id kalian itu bersama kaum muslimin merayakan hari Id di negeri kalian. Maka telah ditafsirkan oleh Imam At-Tirmidzi وفسر ilm أهل العلم هذا الحديث فقال makna ذلك أن الصوم والفطرة مع الجماعة jamaah الناس. Yang maknanya bahwa puasa dan juga hari Id itu dilaksanakan bersama manusia berjamaah. Itu dalam hadis ini. Maka hadis ini barakallahu fikum telah kita sebutkan tadi hadis yang sahih di sini. Kemudian ada kaidah. Jika dikatakan kepada kita di sana ada jalan yang mengikuti Abi Hurairah dan hadis Aisyah. Kenapa tidak disebutkan oleh penulis? Datang dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni Sahumukum yawma tasumum tapi fitrukum yawma tuftirun. Maka dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni dari jalan maka ada Umar, Hadassana Daud Ibn Khalid, Wasabit Ibn Khalid. Pemahaman Muhammad ibn Muslim jami'an anil makburi an Abi Hurairah. Maka kita tinggalkan sanat ini dikarenakan dari jalan Muhammad ibn Umar bahwa Allah al-waqidi rawi yang masuk. Dan begitu pun jika dikatakan kepada kita ada juga jalan yang lain, kenapa ditinggalkan? Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari Abi Hurairah yang mana lafaznya juga sama. Al-fitru masuk tufirun Al-Adha yauma tudahun. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Muhammad Ibnu Umar Ibnu Abi Umar Al-Mukri dari Ishaq Ibnu Isa dari Hamad Ibnu Zaid An Ayyub dari Muhammad Ibnu Sirin dari Abi Hurairah yang lafaznya seperti kami sebutkan. Kenapa penulis tidak memasukkan ini juga di dalam materi? Saya jawab karena diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Muhammad Ibnu Umar dan Muhammad Ibnu Umar al muqri yang mana dia itu tidak diriwayatkan kecuali muridnya Ibnu Majah. Dia adalah orang yang majhul. Maka selain itu telah menyelisihi Al-Abbas Muhammad Ibnu Harun dan Ali Ibn Sa'ud. Yang kedua yang diriwayatkan dari Ishaq Ibn Isa dari Hamad Ibn Zaid dari Ayub dari Muhammad Ibn Munkadir dari Abi Hurairah. Seperti diriwayatkan oleh ada Qutni tanpa menyebutkan dari Muhammad bin Sirin. Maka di sini hadis ini termasuk dari hadis yang syar sehingga tidak dimasukkan oleh penulis ke dalam matan. Dan di sini kita mengetahui penulis mencukupkan di dalam satu hadis kita sahih saja. Hadis-hadis yang tidak sahih maka tidak dimasukkan kepada makna. Meskipun dengan banyaknya hadis-hadis bisa menyebabkan kitab ini menjadi tebal. Kalau dijual lebih mahal misalnya. Maka yang menjadi ibrah bukan permasalahan jual menjual ataupun tebal tipis, tapi memasukkan hadis-hadis yang sahih yang diamalkan oleh kaum muslimin dengan yakin pengamalannya. Tapi masuk sekarang kepada masalah. masalah yang ketiga. katakan masalah yang ketiga karena di dalam bab ini ada tiga khilaf. Khilaf yang pertama tentang apa? Permasalahan masuknya bulan Ramadan. Apakah dengan satu orang ataupun dengan dua orang? Maka di sini masalah bahas. Dan yang kedua, pagi-pagi masalah yomisak terjadi kilap. Ada yang mengatakan yomisak itu sunnah dan yang mengatakan wajib. Maka telah dibahas masalah. Dan masalah yang ketiga di bagian ke ke-6 ini sekarang. Bagaimana menjawab dari kelompok asyafi'iyah yang mengatakan tidak apa-apa untuk berbuka sendiri dan berpuasa sendiri selama melihat hilal. Dalilnya dia melihat hilal sendiri. Maka berkata penulis al-masalah asalisa masalah yang ketiga al-jawab halaman ya di bisyam atau biiftar munfaidah kalau halaman nas. Jawaban bagi mereka yang mengatakan tidak apa-apa berpuasa sendiri. Dewe-dewe. Dan berbuka sendiri. Dewe-dewe. Meskipun menyelisih manusia. Namun tadi Imam Syafi'i mengatakan jangan membuat fitnah. Sengaja makan di jalan dengan mengatakan aku melihat hilal atau aku ikut madhab Saudi. Misalnya seperti itu. Tidak. Maka beristidlal kelompok Syafi'iyah dengan pendalilan Al-Quran. Faman syahida minkum ya subuh. Dalam siapa yang melihat hilal maka dia berpuasa. Dengan melihat hilal tidak butuh kepada pemerintah. Ini subhat mereka. Dan yang kedua juga di dalam hadis idza itu hilal fasumu wa idza ra'aitumul hilal fa'tilu. Maknanya cukup dengan melihat hilal puasa tanpa melihat pemerintah puasa besok atau tidak maka ini subhat mereka. Apa yang kita jawab? Jawabnya ada mutlak muqayyad ma'asyad wa iftar ma'al jamaah. Bahwa mereka yang di atas itu kendalilan ayat dan hadis yang mutlak namun datang hadis Abi Hurairah dan Aisyah yang kami sebutkan tadi mentakhidnya dari kemutlakan seseorang melihat hilal ya sudah ya sudah hukumnya puasa dan melihat hilal Syawal ya sudah id dan melihat hilal Dzulhijjah ya sudah masuk Dzulhijjah namun semuanya ditakid apa dengan mengikuti al-jamaah ini pentakhidan kita sehingga masuk kepada kaidah usul fikih pendalilan yang kalian sebutkan dari madhab asyafi'iyah mutlak yang diikat dengan harus mengikuti al-jamaah. Maka inilah jawaban dari kita. Ini masalah yang ketiga di dalam bab ini, di mana sebelumnya telah kita sebutkan masalah bahwa kelompok asyafi'iyah mereka mengatakan di saat seseorang Melihat hilal boleh berpuasa sendirian. Meskipun menyelisihi manusia. Ataupun melihat hilal syawal boleh. Kata mereka. Selama dia melihat hilal ya sudah ada dalilnya. Sumu yauma eh, sumu uh, sumu sumu ra'aitumuhum. Asumu wa idza ra'aitumuhum fa'afiru. Melihat hilal ya sudah berbuka. Tidak peduli dengan pemerintah. Maka kita jawab bahwa pendalilan mereka mutlak mukayyad dengan hadis terdahulu. Maka inilah jawaban bagi mereka bahwa hadis-hadis yang mereka bawa mutlak ditakdir dengan ma'al jamaah. Sumu yauma yasumun nas wa akhiru yauma yukiru nas. Wa adha yawma yudakun. Yudakun anak. Maka ini yang kita jawab. Kemudian selain itu, dari kaidah kita mengamalkan hadis Abi Hurairah dan juga hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi di dalam hadis sumu yauma dan nas wal fitru yauma yuftirun nas Al-Adha Yawma Tudakun maka ini ada padatnya perkara yang besar. Apa perkara yang besar di sini? Perkara yang besar jika kita mengamalkan hanya sekedar melihat Bilal kemudian berpuasa seperti Syafi'iyah dan melihat hilal, id, sawal lalu berbuka tidak peduli dengan manusia, masuk kepada kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan dari perkara-perkara yang ada padanya mafasid lebih baik daripada mengambil pendalilan secara mutlak tadi. Karena apa? Karena salah satu duhul Ramadan wal Id bimujarad ru'yah adalah dari sunnah. Sesuai ayat tadi, hal sumbu, Faman syahida minkum musahra hal yasumhu. Barang siapa yang melihat hilal sahar, maka lah. Dan di hadis-hadis yang terdahulu, li ru'yatihi wa asiru Puasa Puasalah dengan melihat hilal dan berbukalah hari id dengan melihat hilal. Maka la syak bahwa masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Ini mujarab hadis tadi. Namun darul mafasid aula min jalbil masalih jika kita melaksanakan sunnah ini, akan terjadi fitnah. Fitnah apa? Dengan kaum muslimin yang ada di sekeliling kita. Maka di negara kita, ya aki, anak mau puasa besok, anak melihat hilal. Ah, anak juga mau lebaran besok. Anak melihat hilal, tidak peduli dengan masyarakat sekitar dan dengan pemerintah. Kan Nabi mengatakan sumul liru'yatihi wa liru'yatihi. Ini pendapat madhab syafi'iyah. Adapun yang lebih jauh lagi, kami mengikuti madhab Su'udi. Su'udi bilang melihat hilal, ya sudah kita melihat hilal. Itu lebih jauh lagi. Kalau Imam Syafi'i, di mujarab kita melihat hilal. Kalau mereka memandang apa ucapan Su'udi. Ini madhab dari mana kita tidak tahu. Alhasil, di sini disebutkan, Darul mafasid awla min jalbil masalih. Maka lasak, di saat kita melihat kepada hilal dan berpuasa, dan melihat hilal kita berbicara, maka kita mengikuti sunnah. Namun, apakah dengan mengikuti sunnah, langsung kita pakai kaidah ini, melihat hilal, besok puasa, melihat hilal, besok berbuka, tidakkah dipikir bahwa akan terjadi fit fitnah di antara kaum muslimin dengan mujarab dari menghidupkan sunnah ini? Karena apa? Karena harus muwafaqatin nas. Dan muwafaqatin nas mengikuti manusia yang ada itu ternyata sudah disunahkan oleh Nabi sumu yauma yasumunan nas wa asiru yauma yudhunan nas dhau yauma yudhunan nas harus dengan mengikuti manusia maka irsyad dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan dengan melihat hilal tidak mujarab seseorang melihat hilal aku besok id terserah mau pemerintah nggak id besok mau Saudi nggak id besok Terserah yang penting aku id besok sendirian. Maka Darul Mafasid aula min jalbil masoleh. Jika dibiarkan ini, maka semua partai, semua ormas, semua bahkan kepala keluarga akan mengatakan aku melihat hilal, kelompok ormas ini melihat hilal, akhirnya terjadilah yang terjadi. Misalnya di Padang, dari kelompok ormas kita sudah gak usah menyebutkan. Kelompok ormas yang empat itu bla bla bla melihat hilal berarti mereka melaksanakan lebaran. Yang satu ormas lagi tidak melihat hilal, mereka masih puasa. Kebetulan dengan pemerintah. Yang ormas yang kedua tidak melihat hilal, mereka berbuka juga hari Id. Padahal kaum muslimin di Indonesia masih puasa. Yang keempat, misalnya melihat eh, tidak melihat hilal dengan pemerintah. Akhirnya semua ormas mengatakan puasa, puasa besok, kita tidak puasa besok. Kita puasa besok, kita tidak puasa besok. Ditambah yang satu lagi walau alam ormas apa yang akunya mungkin Sunni ataupun Salafi melihat suudiah, eh, tambahan eh, kiblatnya Saudiah. Tidak melihat hilal, mereka tidak usah melihat hilal, Nelfon saja. Eh gimana masuk Saudi puasa besok? Pada puasa, ya sudah ikut suudiah. Ini dari mana juga al-muhim seperti itu. Akhirnya terpecah kaum muslimin. Maka darul mafasid aula minjal bil masyarakat. Akhirnya dalam satu negeri di sana puasa, ikut pemerintah di sini berbuka. Masih kaum muslimin ikut pemerintah yang mayoritas di sini sudah melaksanakan sholat id dan takbiran dan makan bersama setelah sholat sengaja diumumkan kepada manusia. Ini fitnah yang besar. Maka faedah yang disebutkan oleh Nabi kita sangat baik. Dan umat Fasid, Allah menjadi masalah masuk faedah ini bahwa meninggalkan perkara fitnah di dalam Islam lebih baik dari hanya sekedar mengambil dalil. Ini kan dalil melihat hilal. Ya sudah besok aku melaksanakan id. Meskipun dengan ormas kami, kita kumpulkan 40 orang. Maka darul mafasid aula min jalbil masalah Mencegah dari fitnah lebih baik. Dan bukan masalah mencegah fitnah saja. Mau Mengikuti sunnah. Seperti hadis Aisyah dan Abi Hurairah, puasalah seperti di negeri kalian berpuasa kaum muslimin bersama kalian berpuasa dan berbuka seperti itu dan sembelihan menyembelih di hari itu pun sama dengan pemerintah. Maka ini pilihan jumhur yang dipilih dari berbagai segi. Pertama, hadisnya kedua adalah sahih. Kata, kedua hadisnya sahih. Saya juga ini. Ini alasan kita memilih jumhur. Yang kedua, masuk faidah, darul masajid aula minjal bil masalih. Kita meninggalkan menghidupkan sunnah, melihat hilal langsung puasa, melihat hilal langsung e, lebaran, ataupun mendengar kabar Saudiah langsung lebaran, itu di stop dulu. Agar apa? Tidak terjadi darul mafasid, atau minjal bil masoleh. Ada maksada Yang ketiga, dengan kita melaksanakan sunnah Nabi, masuk kepada sunnah tadi. Hadis Abi Hurairah dan Aisyah, menghidupkan sunnah itu apa? Menjadikan suku muslimin Fisafin wahid. Menjadikan kaum muslimin dalam satu sop. Tidak ada khilaf. Tidak banyak hilang. Maka ajaran Nabi kita mengajak kepada kebaikan. Itu di sunnah ini. Maka dari mana sunnah kalian melihat hilal langsung berbuka. Sehingga menyelisih manusia. Dari iya. Dan lebih parah lagi, dari mana madhab kalian tidak melihat hilal? Tidak mengikuti pemerintah, hanya menelpon kepada Saudi Suriah ikut hari ini, ya udah besok kita berbuka. Mana madhab itu? Maka akhirnya semua madhab itu menyebabkan perpecahan. Maka lebih baik ditinggalkan sehingga madhab kita, madhab bimbur kita ikuti banyak sekali faidahnya. Rasul itu ini ya pilihan dari Imam Ibn Taymiyah. Di mana beliau di Majmu Al-Fatah menyebutkan yang panjang ucapannya, yang intinya jika negeri melaksanakan puasa maka berpuasalah dengan jemaah. Karena yang demikian itu lebih baik daripada menyelisihi al-jamaah dan ini maka insya Allah ini yang akan kita lakukan di Mahajub Bil al Tidak usah kita repot mengikuti manhaj syafi'i di mana di malam misalnya di 29 Syaban kita mengutus untuk melihat hilal. Tidak usah. Kita menunggu dari pemerintah. Besok puasa, kita puasa. Besok dikumpulkan syaban 30 hari, sami'na wa Dan begitu pun dalam permasalahan berbuka. Kita puasa 29 Ramadan, tidak usah kita mengirim utusan untuk melihat hilal ke pantai di Padang misalnya, tidak usah. Menunggu pemerintah. Pemerintah bilang ah, besok Id, berarti terlihat hilal. Kita melaksanakan Id dengan pemerintah. Oh belum terlihat hilal, besok masih Ramadan. Ayo pada puasa sabar, satu hari lagi. Puasa. Ada pun madhab, oh tidak mendengar kabar dari Saudi, ya. nunggu tengah malam. Dikabarkan para majelis ulama Lajnah Daimah memfatwakan terlihat hilal, ah, kita ikut madhab Saudi. Ya. Karena mereka apa? Lebih adil, ataupun mereka Arab. Apakah orang Indonesia tidak adil, tidak udul? Tidak. Permasalahannya bukan masalah itu, mengikuti sunnah sumu yauma yasmuna nas wa afiru yauma yusiruna nas hau yauma yudakuna nas. Ini hadis yang ucapan Nabi sebaik-baiknya petunjuk. Khairul huda Haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masalah seperti ini jangan membuat kita kepada kaum muslimin. Dan saya merasakan dulu dan saya merasa menyesal. Sebelum saya ke Yaman, Maruf sunnah sedikit, maka di Jogja di Ma'had di Jogja bersama Ustaz Ja'far Umar Khalid dipaksakan menolak ke Saudi ikut Saudi besok masih Ramadan kata pemerintah kita ikuti Saudi walau alam alasannya katanya lebih udur yang saya dengar ya sudah akhirnya kita disahkan ayo takbir takbir cepat kata Ja'far akhirnya kita takbir Allahu Akbar Allahu Akbar cuma 10 orang kemudian bertambah di telepon yang di kota yang di Jogja anak-anak yang pada kuliah dan ngaji-ngaji dengan kita, akhirnya pada datang naik motor. Mulailah berkumpul 40. Kita melihat kepala desa lewat pakai motornya untuk bekerja di tenda dan anak-anak sekolahan kaget melihat kita. Takbir, dewi dewi sholat, eh. setelah itu bahkan kita makan, anak ingat makan berjamaah di lapangan itu. Memperlihatkan kepada manusia kita makan. Akhirnya berbuat fitnah. Karena orang awam akan melihat tidak masalah madhab Saudi wala madhab Syafi'i. Mereka melihat, mereka tidak puasa. Itu dia yang ada di kepala mereka. Dan itu yang anak rasakan di saat Akhirnya kami pulang dalam keadaan perut kenyang, senang. Pergi ke tempat ibu, kebetulan ibu di Magelang. Dan mereka waktu lebaran itu kerah. Keturunan keraton, mereka keraton Jogja. Kerah dari Pak D, hake nenek, bla bla bla. Dari keturunan itu semua sudah ngumpul. Saya datang dalam keadaan kenyang dan bangga menghidupkan sunnah mungkin dulu tuh di madhab Suudi menghidupkan sunnah. Akhirnya minta ke ibu, ibu ada minuman? Wah langsung dibentak. Kamu, ibu berprestasinya langsung. Kamu ngaji, dulu nggak ngaji ikut puasa dengan manusia. Dipikirnya ibu seperti Sekarang ngaji, pakai imamah, pakai tau malah menyelisih manusia. Kamu tidak puasa. Ibu dari mana tahu ini madhab Saudi, ini madhab Syafi'i, dan sebagainya dari mana? Akhirnya dia sebagai perwakilan awam, kamu tidak berpuasa. Seperti itu. Akhirnya, awas. Jangan kau umumkan ini kepada kakek kamu, kakek kamu, nanti apa kata dunia. Orang ini ngaji, pakai imamah, pakai saud, mau piyaman, berbuka puasa dengan sengaja. Akhirnya mulai sadar, ya Allah, aku menghidup, mengikuti madhab mana? Setelah akan datang ke Yaman. Alhamdulillah di Yaman sama seperti sebentar di negeri. Ahli Yaman tidak mendengar ikut Saudi, lah, ikut Maroko, lah, ikut mana, lah. Apakah perintah Yaman puasa besok? Dan di antara Arab pun banyak pula. Kadang-kadang Kuwait berselisih dengan Yaman. Kadang-kadang Saudi berselisih dengan Yaman. Syekh kami Mukbil tidak mendengar apa fatwa Lajnah Daimah, apa fatwa dari Maroko, dari Mesir, dari ulama-ulama di Mesir. Tidak. Apa kata pemerintahnya? Ali Abdullah Soleh. Maka diumumkan besok melihat para melihat hilal besok hari id, id kita. Maka kita sholat. Id. Seperti itu. Setelah kita duduk dengan ulama, kita mengetahui. Ternyata tidak ada kita menunggu khabar dari surga. Itu dari mana? Fahimtum. Maka akhirnya disinilah yang menjadi permasalahan. Akhirnya ya sudah kami menyesal dari perbuatan dulu menyelisihi manusia dan ini bisa memberi buruk kepada dakwah di mana kita berbuka dan melaksanakan sholat id dan kita ada jubah 40 dipaksakan sholat id dan makan bersama orang melihat mungkin ada kasar pada mereka mereka tidak puasa secara zahiran dari mana mereka tahu madhab syafi'i roa hilal diikuti tidak akhirnya kita merasakan bahwa ini adalah kesalahan Alhamdulillah, al-muhim kita bertobat kepada Allah dari perkara ini. Maka inilah yang bisa kita berikan bahwa ya, permasalahannya adalah permasalahan mengikuti kaum muslimin. Sudah ada? Sudah dari tadi. Baru 49 menit di sini. Sudahlah. Kita cukupkan. Ada soal jawab padahal. Unaktafi ilahuna Ibu, khairat وبارك الله في